Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih atau fikih salat dari kitab Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah al uthaymin rahimallahu taala. Pertanyaan selanjutnya ke 207 apakah urut dalam mengerjakan sholat-sholat yang dikodok itu gugur kewajibannya disebabkan lupa atau tidak tahu. Tidak tahu kalau harus urut, <clears throat> ya maka orang uh, ya, belum mengerjakan sholat asar dan maghrib karena ketidaktahuan dan baru bangun saat waktu maghrib karena ketidaktahuan maka sholatnya maghrib dulu baru asar. Ini berarti tidak urut. Nah kewajiban urut apakah gugur karena pertimbangan dia tidak tahu. Maka jawabannya <clears throat> Permasalahan ini adalah mahalu khilafin, hal yang diperselisihkan ulama. Wasawab dan yang benar, bahasanya kewajiban urut itu gugur. Dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala, Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru tidak sengaja. Dan sabda Nabi Alaihissalam wassalam, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku kesalahan yang dilakukan al-khata karena tidak sengaja, karena lupa atau karena dipaksa. Dan di sini Nabi mengatakan umati, umatku mengisyaratkan bahwasanya ketentuan ini tidak berlaku di umat-umat terdahulu. Maka di umat-umat terdahulu jika orang berbuat dosa karena dipaksa tetap bernilai berdosa. Kemudian ada seorang yang masuk masjid untuk sholat isya, kemudian dia ingat kalau dia belum sholat maghrib. Maka apa yang semestinya dia lakukan? Jawabannya jika engkau, jika anda masuk ke dalam masjid dan sholat isya sedang dikerjakan, kemudian anda ingat bahasanya anda belum sholat maghrib, ya, fatadkhul ma'al jamaah, maka anda masuk bersama jamaah yang ada, artinya ikut, masuk di sini artinya ikut, ikut sholat yang sedang dikerjakan dengan niat sholat maghrib. Nah ketika imam itu berdiri menuju rakaat keempat, jelisu maka anda duduk, maka anda duduk saja di rakaat yang ketiga. Anda menunggu imam, kemudian anda mengucapkan salam ma'ahu bersama imam. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, walaka dan boleh bagi anda di duduk rakaat ketiga tadi ya di duduk rakaat ketiga tadi kemudian Anda mengucapkan salam sendiri niat ya, mufarokoh dari imam kemudian salam sendiri kemudian Anda masuk bersama imam fima baqiya min salatil isya dalam salat isya yang masih tersisa yang sedang dia yang belum dia selesaikan maka ada dua pilihan ini. Yang pertama adalah ketika rokaat ketika duduk menunggu, kemudian salamnya bareng imam, nunggu imam menyelesaikan rokaat keempat, boleh juga pas duduk di rokaat ketiga tadi akhirnya tasahud akhir sendirian kemudian e, eh, berniat menyendiri dari imam kemudian salam duluan setelah itu langsung takbiratul ihram lagi untuk salat isya. Walayadur dan tidak mengapa perbedaan niat antara imam dengan makmum menurut pendapat yang paling kuat dari akwal ahli ilmi. Sejumlah pendapat para ulama. Ya, maka tidak mengapa ya, niat si makmum adalah salat marib sedangkan imamnya salat isya' Kemudian ada pilihan yang ketiga, wa in salaital mariba, jika Anda salat maghrib sendirian, thumma salaita ma'al jamaah, kemudian Anda bergabung salat berjamaah isya, fima adrokta min salatil isya, dalam salat isya yang Anda dapatkan juga tidak mengapa. Berarti ada tiga pilihan. Pilihan yang ketiga, sudah salat sendirian di teras, ya, maghrib sendirian. Tiga rakaat selesai terus masuk ke dalam masjid. Boleh jadi masbuk dua rakaat atau masbuk tiga rakaat. Nah kemudian pertanyaan 209 ini memperjelas pertanyaan 207. Jika terluput, aku terluput fardun satu salat fardu atau lebih karena ketiduran atau kelupaan. Bagaimanakah cara aku mengkodok salat yang telah terlewat? Hal usalliha awalan thumma salatil hadirah. Apakah harus urut? Aku kerjakan salat yang terluput terlebih dahulu kemudian salat yang yang hadir waktunya ataukah sebaliknya yang punya waktu terlebih dahulu baru sholat yang terluput. Jadi, uh, belum asar, belum marhib, ingat di waktu marhib Itu marhib dulu baru asar, ataukah asar dulu baru marhib. Bahasa yang lain, wajib urut ataukah tidak. Maka jawabannya Anda kerjakan sholat yang terluput terlebih dahulu, baru Anda kerjakan sholat yang sekarang. Kemudian catatan penting artinya wajib urut. Dan catatan penting tentang hal ini tidak boleh menunda-nunda ya, kodok. Bentuknya kod saat tersebar di dan nasi di masyarakat. Bahasanya jika seorang itu terluput kelewatan satu sholat fardu, maka dia baru kodok sholat fardu tersebut bersama sholat fardu yang mencocokinya di hari berikutnya. Misalnya, ada orang yang belum sholat subuh di satu hari karena ketiduran. Fa'innahu la maka ada anggapan kalau dia tidak sholat subuh kecuali bersama sholat subuh di hari yang kedua. Ya, maka ada orang yang beranggapan ketiduran sehingga tidak sholat subuh, bangun-bangun jam 7. Maka sholat subuhnya dikodok hari berikutnya, bukan saat bangun. Ini banyak ini tersebar di masyarakat kita di samping di masyarakat Saudi. Ya di masyarakat kita pemahaman semacam ini ya, banyak yang menganut ya, bukan hanya di masyarakat Saudi kata saya Nuzaimin wahada ghalatun ini salah ini menyelisihi sabda petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sunnah kauliyah dan fi'liyah sunnah kauliyah terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, maka adalah dia kerjakan jika dia ingat. Dan Nabi tidak mengatakan maka adalah dia kerjakan di hari yang kedua jika telah datang dan tiba waktunya. Dan Nabi katakan, adalah dia langsung kerjakan salat tersebut ketika dia ingat. Kemudian dalil dari perbuatan Nabi ketika Nabi terlewatkan beberapa salat di salah satu hari perang Khandaq. Ya, salaha qabla salatil hadirah. Maka Nabi salat secara urut. Ya, ketika itu apa? Asar dan merib, Maka Nabi ya, men, uh, eh, sholat mengerjakan salat asar terlebih dahulu sebelum salat yang ada waktunya yaitu merib. Padahal ada maka hadis ini dalil Bahasanya seorang itu mengerjakan sholat yang terluput, yang terlewatkan, yang belum dikerjakan. Setelah itu mengerjakan sholat yang waktunya ya, eh, ya, yang waktunya sedang ada. Non seandainya karena lupa maka dia dahulukan waktu yang sekar, sholat yang sekarang daripada sholat yang terlewatkan atau karena tidak tahu jahilan karena jahil tidak tahu ya, tidak tahu kalau wajib urut fa inna salatahu sahihatun maka salatnya sah karena ketidaktahuan ini adalah udur baginya dan dalam kesempatan ini aku ingin sampaikan bahasanya salat berkenaan dengan kewajiban qada dan cara qada salat itu ada tiga macam berkenaan dengan cara kodok sholat, maka sholat itu ada tiga kategori. Yang pertama, di kodok jika telah hilang udurnya. Yaitu udur atau akhir penundaan sholat sampai waktunya berakhir. Nah ini ketentuan ini untuk sholat lima waktu. Maka jika telah hilang udur Ya, menunda sholat maka wajib segera dikodok dan dikerjakan. Tidak harus nunggu waktu yang sama, sholat, waktu sholat yang sama di, di hari berikutnya. Kemudian yang kedua, sholat yang jika terluput tidak dikodok, namun yang dikodok, yang dikerjakan adalah gantinya, itu sholat Jumat. Maka jika seorang makmum masbuk itu datang setelah imam mengangkat kepalanya dari ruko e, minarok atisani dari rokaat yang kedua yaitu ruko di rokaat kedua maka dalam kondisi ini makmum itu masuk ikut gabung namun dengan niat mengerjakan sholat duhur dia ikut masuk bersama imam dengan niat duhur Demikian juga orang siapa saja yang datang ke masjid setelah imam selesai sholat, setelah salam, maka dia sholatnya duhur. Adapun orang yang mendapatkan rukuk pada rokaat keduanya imam, maka dia lanjutkan sholat tersebut dengan status sholat Jumat dua rokaat. Kalau duhur empat rokaat, kalau Jumat dua rokaat. Artinya dia kerjakan satu rokaat lagi setelah itu, setelah imam salam. Nah ketentuan semacam ini tidak diketahui oleh banyak orang. Fa'ina ba'dana karena sebagian orang datang pada hari Jumat, imam telah bangkit dari rukuk rokaat kedua. Namun dia tetap, namun si makmum ini kemudian cuma sholat dua rokaat, ala annaha jum'atun dengan status sholat Jumat, wahada khotoon, dan ini satu hal yang keliru. Bahkan jika makmum itu datang setelah imam itu mengangkat kepala dari rukuk di rokaat kedua, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat syai'an sedikit pun. Kewajibannya adalah sholat duhur. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendapatkan satu rokaat dari satu sholat, dia mendapatkan sholat tersebut. Mafhum mukhalafahnya Siapa yang mendapatkan kurang dari satu rokaat, dia tidak mendapatkan sholat. Maka sholat Jumat yang terlewat itu dikodok dalam bentuk sholat duhur. Oleh karena itu wajib bagi perempuan di rumah, orang yang sakit yang tidak datang ke masjid untuk sholat Jumat, wajib bagi mereka sholat duhur bukan sholat Jumat. Jika mereka nekat sholat Jumat dalam kondisi ini, sholatnya batal, dan tertolak. Kemudian macam yang ketiga adalah sholat yang jika terlewat tidak dikodok illa nadiri waktiha kecuali waktu yang semisal di hari berikutnya. Ini berlaku untuk sholat id jika id itu tidak diketahui di hari itu kecuali setelah gesernya matahari ke barat. Maka ulama mengatakan mereka sholat Aid di hari berikutnya di waktu yang sama yaitu di waktu sholat Aid yang benar yaitu di waktu duha. Maka ketentuan bahasanya di dikodok di hari berikutnya itu untuk sholat Aid bukan untuk sholat fardu. Anggapan yang beredar di sebagian orang sholat fardu juga seperti sholat Aid. Kelewatan waktunya nanti kodok hari berikutnya. Ini satu hal yang tidak benar. Yang dikodok di hari berikutnya itu untuk sholat hari raya. Kita jika demikian, maka kodok ada tiga macam. Yang pertama dikodok pada saat telah hilangnya udur, itulah sholat lima waktu. Demikian juga sholat witir. dan yang semisal dengan itu yang merupakan sholat-sholat yang memiliki waktu. Maka jika orang kelupaan untuk sholat witir, maka dia kodok di pagi hari di waktu duha. Namun cara kodoknya adalah rokaat yang biasa plus satu. Jika dia biasa witir tiga rokaat, maka dikodok di waktu duha tiga plus satu sehingga empat rokaat. Kemudian yang kedua yang dikodok adalah penggantinya. Itulah sholat Jumat yang terlewat. Maka dikodok dengan duhur. Yang ketiga adalah dikodok dia itu sendiri bukan gantinya. Di waktu yang sama namun di hari berikutnya. Yaitu sholat Aid Jika itu terlewatkan dengan telah terlewatkan dengan zawal. Gesernya matahari ke barat maka sholat tetap dikerjakan di waktu yang sama, di waktu yang benar, yaitu namun pada hari berikutnya wallahul muafiq. Kemudian banyak orang sholat dengan memakai pakaian tipis. Tolak ukur tipisnya tasiful basyarota menggambarkan kulit. Yang dimaksud dengan pakaian tipis, pengertian fikih adalah jika kita duduk bersamanya dengan duduk duduknya orang ngobrol maka kita tahu warna kulitnya. Warna kulitnya. Oh yang luar itu kulitnya cenderung gelap, oh yang dalam itu kuning-kuning. Yang gelap ya, warnanya kulitnya kuning bersih. Ini berarti transparan. Wayal basuna dan mereka memakai di balik kain ini sarawil qasirah celana pendek. Ya, perlu diketahui kalau di masyarakat Saudi itu tidak dikenal e, celana dalam sebagaimana tempat kita. Mereka celana dalamnya itu celana pendek. Biasanya warnanya putih yang itu cuma sampai separuh paha. Sebagaimana di sini sampaikan. Ya, cuma pakai celana pendek, la tata jawas tidaklah lebih dari setengahnya paha. Maka bisa terlihat setengah paha yang kedua dari balik kain Taub itu kalau dalam bahasanya orang Saudi seringkali artinya jubah. Ini laki-laki pakai jubah, pakai saub, Ya. Cuma kemudian di dalamnya pakai, pakai celana pendek. Maka apa hukum solat mereka-mereka ini? Hukum solat mereka-mereka ini seperti hukum orang yang sholat tanpa pakaian selain celana pendek tersebut. Karena kain yang transparan yang menggambarkan warna kulit yang tidak uh, itu tidak menutup adanya seperti tidak adanya. Berdasarkan hal itu maka sholat mereka tidak sah menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama inilah pendapat yang masuk dalam madhabnya Imam Ahmad rahimallahu taala. Wadhalika dan hal tersebut kenapa tidak sah karena wajib bagi orang yang sholat dari kalangan laki-laki menutupi antara pusar sampai lututnya. Inilah minimal e, tindakan terwujud dengan tindakan ini ketaatan terhadap firman Allah Azza wa Jalla. Ya Bani Adam wahai anak Adam, ambillah zinatakum pakaian perhiasan kalian inda kulli masjidin setiap kali hendak sholat. Maka di sini eh, Ibnu temin menjelaskan bahasanya zina takum itu ada minimalis dan ada maksimal. Memakai zina takum minimal adalah menutup aurat. Kemudian memakai pakaian zina takum yang maksimal nah itu lebih dari menutup aurat, namun berpakaian yang lengkap ya ya perpakaian yang lengkap sehingga tampilan itu adalah tampilan fisik yang bagus dipandang. Maka yang menjadi kewajiban mereka salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama adalah mereka memakai celana yang menutupi antara pusar sampai lutut. Kemudian pilihan yang kedua memakai setelah memakai celana pendek tadi memakai kain yang tebal sehingga tidak menggambarkan warna kulit. Maka perbuatan yang disebutkan dalam pertanyaan itu satu hal yang keliru dan berbahaya. Jadi kewajiban mereka untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan semangat untuk menyempurnakan menutupi yang wajib ditutupi dalam sholat. Kami memohon pada Allah Ta'ala untuk kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin agar Allah berikan hidayah, taufik untuk mengerjakan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Innahu jawadun karim. Sunya dia adalah zat yang maha pemurah dan pemurah. Kemudian apa hukum ya, wanita memakai pakaian yang ada belahannya, belahan depan, belahan samping, belahan belakang, sehingga tersingkaplah sebagian betis. Wahujatu haula dan alasan mereka-mereka karena mereka berada di tengah-tengah wanita sesama wanita fakot saja. Jawaban beliau Allah di arah pendapat yang menjadi pendapat pribadiku seharusnya wanita antas tatira berupaya untuk menutupi diri dengan pakaian yang menutup secara sempurna. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan bahasanya wanita di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka memakai sejenis long dress yang itu sampai menutupi dua mata kaki itu untuk telapak yang ada di telapak kaki menutupi dua telapak tangan di tangan. Tidaklah dilakukan adanya belahan yang diisyaratkan oleh penanya maka akan menampakkan betis. Bahkan boleh jadi belahan tersebut akan berkembang Sampai-sampai nampaklah yang lebih di atasnya betis. Wajib atas padahal wajib atas seorang wanita muslimah antah tashima untuk punya rasa malu. Sehingga dia memakai semua yang semua pakaian yang akrab lebih dekat mengantarkan dia kepada menutupi diri supaya dia tidak termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat seumur hidup. Yang pertama adalah sekelompok orang yang memakai yang memiliki jambok, jamboknya besar seperti ekor sapi. Yang mereka gunakan jambok tersebut untuk memukuli manusia. Itulah para preman, demikian juga para ya, aparat pendukung penguasa-penguasa yang zalim. Kemudian wanita yang berpakaian namun telanjang. Yang dimaksud dengan wanita berpakaian namun telanjang mencakup tiga hal. Yang pertama adalah memakai pakaian yang ketat, press body. Maka ini berpakaian namun telanjang. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang transparan, tipis. Maka dia berpakaian namun telanjang. Kemudian yang ketiga adalah memakai pakaian yang menutup namun cuma sebagian saja dari yang wajib ditutup. Bagian yang lain masih dibuka. Maka dilihat dari sisi adanya Bagian yang tertutup kita katakan dia berpakaian. Menimbang ada sejumlah bagian yang masih terbuka, ya maka dia telanjang. Condong dan mengajak wanita yang lain untuk condong kepala-kepala mereka ke asnabil burtil ma'ilah seperti punuk onta yang miring-miring. mereka tidak akan masuk surga dan tidak mendapatkan baunya padahal bau surga bisa didapatkan dari perjalanan sekian-sekian tahun. Ya, kemudian apakah diperbolehkan bagi wanita sholat dalam keadaan memakai jadar dan dua dan kaos tangan? Maka dirinci yang pertama jika wanita itu sholat di rumahnya atau sholat di tempat yang tidak bisa dilihat kecuali laki-laki mahramnya. Maka yang dituntunkan bagi si wanita untuk membuka wajahnya dan dua telapak tangannya supaya dahi dan hidung bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Demikian juga dua telapak tangan. Yang kedua, dan jika wanita tersebut sholat dan di, sekeliling, di sekelilingnya terdapat laki-laki yang bukan mahramnya, Fa'inaula Buddha maka dia harus menutupi wajahnya. Karena menutupi wajah supaya tidak dilihat oleh mahram pendapat Syekh Nusaimin hukumnya wajib. Tidak halal baginya membuka wajahnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Dalil tentang halnya adalah Al-Quran, Kitabullah Subhanahu Wa Taala, Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akal sehat dan tidak akan berpaling menyimpang darinya orang yang berakal lebih-lebih orang yang beriman. Memakai dua kaos tangan pada dua uh, yang menutupi dua telapak tangan satu hal yang disyariatkan. Fa'inahada maka dan hal ini adalah zahir perbuatan wanita-wanita di masa sahabat. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita yang dalam keadaan berihram tidak boleh pakai jadar tidak boleh memakai kaos tangan. Maka itu mengisyaratkan berarti kalau para sahabiah ketika tidak dalam kondisi ihram mereka pakai cadar dan kaos tangan. Fahadayatul maka ini menunjukkan bahasanya di antara kebiasaan para wanita di masa sahabat memakai dua eh, kaos tangan Wa ala hadza berdasarkan hal ini tidaklah mengapa seorang wanita memakai dua kaos tangan jika dia sholat dan di dekatnya terdapat laki-laki ajnabi. Ajnabi itu lawan dari mahram. Adapun berkenaan dengan menutup wajah, maka adalah dia menutup wajahnya ketika posisi berdiri dan duduk. Dan jika dia ingin sujud, maka hendaknya wanita ini menyingkap wajahnya supaya dahi bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Maka kalimat yang terakhir satu hal yang penting digarisbawahi. Faida aradat as-sujuda fataksiful wajah karena banyak wanita yang mengamalkan fatwa Sayyid Nuzaimin ini ya, ketika sholat di masjid yang tidak aman dari pandangan laki-laki, maka tetap mas, masih pakai jadar Non pas sujud nggak dibuka. Padahal fatwa syekh pas dari posisi duduk mau nempelkan dahi Nah, itu buka kain cadarnya terlebih dahulu. Ya. Sehingga dahi dan hidung bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Tidak harus melepasnya posisi duduk. Bisa jadi ya, 5 cm sebelum tempat sujud atau ya, sejengkal sebelum nempelkan dahi, nah itu dibuka terlebih dahulu. Maka kalimat yang terakhir perlu digaris bawahi, perlu dijamkan. Karena kalau posisi berdiri tentu ada udur untuk pakai tetap pakai jadar posisi berdiri. Tapi kalau posisinya posisi sujud, bisa dilepas. Bisa dilepas. Maka dilepas. Ketika 10 cm mau sujud, nah dilepas dulu. Atau 5 cm, nah, dilepas dulu di ini. Ya, lepas sehingga dahi dan hidung menyentuh tempat sujud secara langsung. Kemudian hukum orang yang sholat dengan pakaian yang najis karena tidak tahu. Jika seorang itu sholat pakai kain yang najis dan tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau kainnya terkena najis, kecuali setelah selesainya sholat. Demikian juga dia mengetahui hal tersebut sebelum sholat, dan dia tidak ingat. Kecuali setelah selesai dari sholat, maka sholatnya sah. Tidak ada kewajiban mengulang sholat tersebut. Alasannya karena dia melakukan hal yang terlarang, jahilan karena tidak tahu atau karena lupa. Dan Allah Ta'ala berfirman menceritakan doa orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja dan Allah telah memberikan respon dan jawaban di hadis surat Muslim qad fa'altu telah aku lakukan Dalil yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika sholat pakai sandal di sandalnya terdapat najis maka tatkala Nabi di tengah-tengah sholat Jibril ngasih tahu hal tersebut, maka Nabi mencopotnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencopotnya dalam keadaan beliau masih sholat. Dan lihat, beliau tidak ia staknif tidak mengulangi sholat dari awal. Dan cuma lanjut. Misalnya itu sholat, anggap aja itu sholat asar. Dua rakaat pertama Nabi sholat pakai sandal yang bernajis. Di rakaat ketiga dikasih tahu sama Jibril. Maka Nabi copot sandalnya dan lanjut ke rakaat tiga dan keempat tanpa mengulang rakaat satu dan dua. Lanjut ini tidak mengulang dari awal menunjukkan bahasanya dua rakaat tadi itu sah. Tidak perlu diulang. Walam yastaknib as-salata, Nabi tidak mengulangi salat dari awal. Maka ini menunjukkan bahasanya siapa yang mengetahui najis di tengah-tengah salat, maka cukup dia hilangkan najis meski di tengah-tengah salat, kemudian dia lanjutkan salatnya. Maka adalah dia lanjutkan sholatnya jika memungkinkan baginya untuk tetap auratnya tertutup setelah dia menghilangkan najis tadi. Wakadhalika demikian juga orang yang kelupaan. Kalau kainnya najis dan dia ingat di tengah-tengah sholat, maka adalah dia singkirkan kain najis tersebut. Tidak karena ia bekot jika masih tersisa pada badannya kain yang menutupi auratnya. Wa am adapun jika orang itu telah selesai dari sholat kemudian ingat. Ingat kalau adanya dia setelah selesai sholat. Atau dia tahu setelah selesai sholat. Tidak ada kewajiban mengulang. Sholat yang tadi telah dikerjakan itu sah. Lain halnya kalau orang itu sholat dan dia lupa untuk berwudu. Misalnya dia berhadas dan lupa untuk berwudu. Kemudian sholat dan ingat setelah selesai sholat. Kalau dia belum berwudu, maka wajib baginya untuk berwudu dan mengulang sholatnya. Demikian juga orang yang yang junub dan tidak tahu. Junubnya karena mimpi basah dan dia tidak tahu kalau dia junub. Misalnya dia ihtilam mimpi basah di malam hari dan sholat subuh tanpa mandi karena tidak tahu kalau kondisi junub. Walau makanan minan nahar dan tatkala siang hari dia melihat di kainnya celana dalamnya ada manian air mani sejak dia tidur. Maka wajib bagi orang ini untuk mandi kemudian mengulang semua sholat yang telah dia kerjakan. Dia baru tahu sore hari maka dia wajib mandi kemudian mengulang sholat subuh, duhur, dan asarnya. Nah, apa kenapa dibedakan antara masalah menjauhi najis dan masalah e, berwudu. Padahal dua-duanya sama-sama syarat sahnya salat. Maka beda antara kasus ini dan kasus yang pertama yaitu kasus najis. Maka ingat Ye, Najis itu babnya adalah bab meninggalkan larangan. Berwudu dan mandi adalah babnya bab mengerjakan yang diperintahkan. Maka mengerjakan yang diperintahkan adalah amrun ijadi, adalah upaya untuk mewujudkan perbuatan. Yang tidak boleh tidak harus dilakukan oleh seseorang. Dan ibadah itu tidaklah ada kecuali dengan keberadaannya. Adapun menghilangkan najis, maka ini adalah amrun adami, perkara yang peniadaan, menghilangkan. Artinya sholat tidaklah sah kecuali dengan meniadakannya. Maka jika dijumpai dalam kondisi pada kondisi sholat karena lupa atau karena tidak tahu maka itu tidak mengapa. Fa'inahu lam yufawid ya, atau yufawad fa innahu li'annahu uh, eh, yang bermasalah itu lamnya biasanya fatah ya saja sehingga jangan lam harusnya la fa innahu la yafutu syai'un yutlabu husuluhu fi salatihi. Itu lebih enak. Karena sesungguhnya tidaklah terluput satu pun yang diperintahkan untuk diwujudkan dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Maka tentu syarat sah sholat itu ada menghadap kiblat, kemudian eh, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat, kemudian suci dari najis pada ya, pakaian, ya, tempat sholat dan badan. Kemudian ada niat. Maka dari eh, beberapa syarat sah sholat tadi itu dibagi menjadi dua. Ada yang babnya adalah bab mengerjakan perintah, fi'lul makmur, dan ada yang statusnya adalah meninggalkan hal yang terlarang. Ya, tarkul mahdur. Tarkul mahdur isinya cuma satu, yaitu masalah najis. Menghilangkan najis. Menghilangkan najis hilangnya najis dari badan, tempat dan pakaian orang yang sholat. Nah kalau yang bagiannya adalah bagian dari tarkul mahdur, meninggalkan larangan, jika kelupaan atau tidak tahu, ingatnya setelah selesai sholat, sah. Sholatnya tidak perlu diulangi. Tapi kalau syarat sah sholat tadi adalah bagian dari fi'lul ma'mur mengerjakan yang diperintahkan semacam menghadap kiblat toharah wudu atau mandi karena junub maka ini tidak boleh tidak harus dilakukan kalau ya, dilanggar kalau dilanggar tidak dikerjakan karena lupa atau alasan tidak tahu, tetap sholat harus diulangi dengan cara yang benar. Itu beda dari dua kategori surtu sholat, syarat dalam e, atau syarat-syarat sholat. Ya, kemudian masalah pakaian orang yang sholat yaitu masalah isbal bagi laki-laki. Apa hukuman isbal jika niatnya adalah menyombongkan diri? Dan apa hukumannya jika niatnya tidak menyombongkan diri? Niatnya adalah sekedar trendy. Dan bagaimanakah cara menjawab orang yang beralasan dengan hadis Abu Bakar radhiallahu anhu? Jawabannya isbalnya izar atau sarung jika niatnya sombong maka hukumannya Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat, tidak mengajaknya bicara, walau yusakim, tidak mensucikannya dan menyiapkan untuknya seksaan yang pedih. Adapun jika tidak memaksud menyembongkan diri, maka hukumannya adalah ada adab mana zala minal ini binar. Apa yang turun di bawah mata kaki akan ada adab dengan neraka. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat, tidak Allah pandangi, tidak Allah walayuzakihim. Yuzakim boleh diterjemahkan dengan dua terjemah. Boleh yuzakihim tidak mensucikan mereka. Boleh juga diterjemahkan tidak memuji mereka. Karena tasgiyah salah satu maknanya adalah memuji. Walatuzaku tuzaku angfusakum wa bimanitaka. biman ittaqa. Janganlah kalian puji diri kalian sendiri. Dan untuknya seksaan yang pedih yaitu orang yang isbal, kemudian almanan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, jasa dan kebaikan, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah bohong. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa menyeret kainnya karena sombong Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat. Ini hukuman untuk orang yang menyeret kain karena sombong. Yang kedua adapun jika tidak bermaksud sombong namun tren dan semacam itu maka dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain yang ada di bawah mata kaki, kain sarong yang ada di bawah mata kaki Ya, maka apa yang tersentuh oleh kain tersebut fafinar maka itu di dalam neraka. Maka disebutkannya izar di sini yang benar tidak memiliki ini adalah mimbabul ghalib. Dan kalimat yang mimba ghalib tidak memiliki mafhum mukhalafah. Ya, maka ini tidak boleh baik itu sarung ataupun celana atau yang lain. Meskipun hadisnya menyebut sarung. Kenapa disebut demikian? Karena inilah pakaian yang paling dominan. Ya, kemudian hadis ini dalil bahasanya yang terlarang adalah manakala kain itu di bawah mata kaki. Ya, mafhum mukhalafahnya kalau pas di mata kaki pas menutupi mata kaki maka tidak termasuk dalam larangan. Meskipun sikap hati-hati adalah menjauhinya dalam rangka e, melaksanakan hadis Nabi, karai yar'a haulal hima yushiku ayaqa'a fihi. Ya, nanti bertekad dekat dengan hal yang haram, nanti akan gampang untuk terjumus dalam hal yang haram. Dan ada sini dalil bahwasanya azab di akhirat itu ada dua, ada dua macam. Ada yang dibakar seluruh badannya dengan neraka dan ada yang sebagian saja. Ini contoh azab yang bersifat juz'iyah ini azab untuk is, karena isbal. Maka di bawah mata kaki misalnya ada dua senti di bawah mata kaki tertutup kain yang isbal. Nah, maka yang diazab itu dua senti di bawah mata kaki. Yang lain enggak. Karena azabnya bersifat ukubah, juz'iyah, hukuman parsial. Maka dalam hadis ini lam yukoyat dzalika bil khuyala larangannya tidak dikaitkan dengan unsur sombong dan tidak sah tidak boleh dikaitkan dengan unsur sombong berdasarkan hadis sebelumnya. <clears throat> Dan di antara hal yang menunjukkan kalau isbal itu terlarang tanpa membedakan sombong dan tidak sombong adalah hadis berikut ini. Juga hadis penting ini. Ya, untuk menunjukkan bahasa yang benar, isbal itu terlarang. Mau niatnya sombong ataukah sombong, ataupun tidak sombong, tapi tidak membedakannya. Itu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uzratul mu'min Eh, ujung izar seorang mukmin itu ada di setengah betisnya. Ini ideal. Kemudian wala haraja tidak mengapa atau Nabi mengatakan wala junaha tidak mengapa antara setengah betis wa bainal ka'bah wa bainal ka'bain. Dan tidaklah mengapa antara setengah betis dan al-ka'bain mata kaki. Berarti pas mata kaki boleh. Kemudian wa makana asfala min dalika adapun yang di bawah mata kaki fawa finnar maka itu di neraka. Kemudian lanjutnya waman jaro izarahu batara dan siapa menyeret kainnya sarungnya bataran karena sombong Allah tidak akan memandanginya nanti pada hari kiamat. Lihat Nabi membedakannya. Nabi membedakan hukuman dan tidak membedakan celaan antara yang ya antara orang yang niatnya sombong dan yang tidak. Nabi katakan hukumannya beda. Kalau yang menyeret kainnya karena sombong, tidak Allah pandangi. Yang kainnya di bawah mata kaki tanpa membahas niatnya dan maksud hatinya, maka itu di neraka. Hadis ini diatkan Imam Malik, Abu Dawud, Nasaid Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Zakar beliau sebutkan di bab tarif wa tarhib itu fitarik motivasi berkenaan dengan komis. Maka tidak boleh uh, dimaknai dengan sombong karena dua amal ini berbeda, hukumannya juga berbeda. Jika hukum berbeda, sebabnya berbeda, imtanaan maka tidak boleh yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Lima yalzam ala dhalik karena yang menjadi konsekuensi dari ini adalah tanakut kontradiktif. Adapun orang yang beralasan kepada kita dengan hadis Abu Bakar radhiallahu anhu, maka kami katakan tidak ada bagi anda hujah dalam hadis ini dari dua sisi. Sisi yang pertama Abu Bakar radhiallahu anhu mengatakan salah satu dari dua sisi badanku, sisi kanan dan dari sisi kiri, dari dua sisi kainku itu melorot. Ila kecuali jika aku ikat baik-baik. Maka lihat, maka Abu Bakar di dalam menjulurkan kainnya ikhtiaran dengan pilihannya. Namun itu starhi melorot. Wamaa wamaa wa meskipun demikian, maka Nabi maka Abu Bakar tetap memperhatikan kainnya. Sedangkan orang yang isbal mereka beranggapan bahasanya mereka tidak bermaksud sombong, itu realitanya mereka menjulurkan kain secara sengaja. Maka kami katakan pada mereka-mereka jika kalian bersengaja menurunkan ujung-ujung kain uh, eh, ujung-ujung kain kalian sampai di bawahnya dua mata kaki tanpa ada niat e, niat sombong, akan aku adab kalian. Atau kemudian betum kalian akan mendapatkan adab alama nazala pada khusus pada bagian badan yang nazala di bawahnya, turun di bawahnya mata kaki. Akan diadab fakot saja, bagian itu saja akan diadab binar dengan neraka. Dan jika kalian seret kain kalian karena sombong, kalian akan diadab dengan adab yang lebih besar. Allah tidak ngajak bicara pada hari kiamat, Allah tidak memandanginya, Allah tidak memujinya dan untuk kalian siksaan yang pedih. Ya. Maka Abu Bakar itu celananya melorot karena beliau kurus. Dan di sini dikatakan ahadu sakai, salah satu dari dua sisi kain. Itu menunjukkan kalau tidak sengaja. Kalau sengaja pasti dua-duanya. Kemudian yang kedua Abu Bakar radhiallahu anhu itu telah dipuji oleh Nabi dan Nabi telah memberikan persaksian Pastinya Abu Bakar bukanlah termasuk orang yang melakukan hal tersebut karena sombong. Maka apakah Nala mendapatkan satu dari mereka? Mereka mendapatkan pujian dan persaksian dari Nabi? Tentu jawabannya tidak. Akan tapi setan membukakan untuk sebagian manusia semangat untuk mengikuti hal-hal yang tidak dalil-dalil Quran dan Sunnah yang mutasabih yang tidak jelas untuk membenarkan maka nu malun apa yang mereka lakukan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Nas'alullah lana wa eh, lahumul hidayah wal afiyah. Kemudian Orang yang sholat dan setelah selesai sholat, tabayinnya setelah setelah selesai sholat. Kalau dia dalam kondisi hadas yang mengharuskan mandi, berarti hadas besar. Maka jawabannya setiap eh, setiap orang yang sholat, kemudian setelah selesai sholat dia tahu kalau dia masih dalam kondisi hadas besar atau kecil, wajib baginya untuk mensucikan diri dari hadas tersebut dengan mandi dan Ya, atau wudhu. Tergantung hadasnya. Kemudian dia mengulang sholatnya. Karena Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan Allah tidak menerima sholat tanpa toharah terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika seorang itu mengalami mimisan mimisan di tengah-tengah sholat, apa hukumnya? Dan apakah dalam mimisan itu menajiskan kain? Maka beliau katakan mimisan bukalah pembatal wudhu baik jumlah darah yang keluar banyak ataupun sedikit. Demikian juga semua yang keluar dari badan selain dari dua jalan itu tidak membatalkan wudhu contohnya muntah. Demikian juga materi yang ada pada luka, Fa'inaula yang kudul wudhu, maka ini tidak membatalkan wudhu, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Di anadhalika karena hal tersebut tidaklah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum asal benda bertahan pada status suci. Maka tentang apakah mimisan itu membatalkan wudhu ataukah tidak, ulama berselisih pendapat. Perlu diketahui sebenarnya ada hadis yang kuat menunjukkan kalau mimisan itu membatalkan ya, membatalkan sholat dan batalkan wudhu dan batalkan tohara. Hadis Nabi mengatakan jika salah satu kalian tengah kentut saat sedang sholat jamaah, ya, jika kalian pas sedang sholat jamaah kentut, maka adalah dia keluar dari barisan dengan cara memegang memegangi hidungnya. Tujuannya apa? Tauria. Ya, supaya orang ngira dia mimisan. Ya, padahal dia kentut. Kalau tanpa pegang hidung, maka orang-orang yang dilewati itu batin. Wah ini orang ini kentut ini, kentut ini. Wah ini kentut. Nah maka boleh jadi orang itu malu jika demikian. Maka Nabi katakan pegangi, pegangi hidung dan keluar. Ini dalil ulama yang mengatakan mimisan membatalkan wudhu. Meskipun bisa kita katakan ini tidak sorry, tidak tegas menunjukkan ya, ini karena boleh jadi pegang hidung karena mimisan tadi kok bisa jadi alasan untuk keluar nanti sebagaimana kalimat yang nanti akan kita baca. Demikian juga tadi disampaikan oleh Eh, menjadi pendapat saya Nusaimin, muntahan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, maka hukum asal adalah bertahan dalam status asal yaitu suci. Fa inna hadhi taharata maka taharah ini ada berdasarkan tuntutan dalil syar'i. Kaidah mengatakan pemasabata bi muqtada dalilin syar'iyyin fa inna la yumkinu ayartafi'a ila bi muqtada dalilin syar'iyyin. Ini kaidah. Dan segala sesuatu yang ada berdasarkan tuntutan dalil syar'i, maka tidak mungkin kita katakan yartafi dia hilang kecuali dengan tuntutan dalil syar'i. Dan walai saunaka dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahasa yang keluar dari selain dua jalan bagian dari badan itu membatalkan wudhu. Wa ala hadha berdasarkan hal ini maka wudhu tidaklah batal karena mimisan atau karena muntah baik sedikit ataupun banyak. Walakin idakana kana juga namun jika mengganggumu Fi solatika dalam solatmu. Kalau mimisan itu mengganggumu. Mengganggu solat anda. Sehingga anda tidak mungkin menyelesaikan solat secara khusyuk karena mikirkan mimisan. Maka tidaklah mengapa bagimu untuk keluar dari solat dalam kondisi ini. Nah, karena itu tadi kita katakan bahwasanya eh, hadis suruh megangi hidung untuk keluar dari masjid untuk e, karena karena ternyata belum tohara atau karena toharanya batal karena kentut misalnya maka itu sebenarnya kurang kurang jelas kalau menunjukkan mimisan kurang jelas menunjukkan mimisan itu membatalkan tohara karena boleh jadi dia keluarnya karena mimisan karena alasan ini yaitu tidak nyaman tidak bisa khusuk dan tenang karena ngurusi e, mimisan maka dia keluar sambil pegang hidung. Ya, maka jika mengganggu Anda, mimis satu mengganggu Anda dalam sholat Anda, tidak mungkinkan bagi Anda menyelesaikan sholat dengan khusyuk, ya, maka tidak mengapa bagi Anda untuk keluar dari sholat, ya, keluar dari sholat, rombongan sholat di masjid tadi dalam kondisi ini. Demikian juga yang kedua, seandainya engkau khawatir mengotori masjid, darah mimisan itu mengotori masjid. Jika anda sholat di masjid, wajib bagi anda meninggalkan al-insiraf, wajib bagi anda ya, meninggalkan masjid supaya anda tidak mengotori masjid dengan darah yang keluar dari hidung anda. Adapun darah yang netes, darah mimisan yang netes di kain, Adapun yang terkena kain min hadadab dari darah ini wa dan itu jumlahnya sedikit maka itu tidak menajiskan kain. Karena darah yang sedikit itu ma'fu. Dimaafkan tidak tergolong najis. Dan apa hukum sholat di masjid yang di dalam masjidnya? Ingat, di dalam masjidnya bukan di depan pengimamannya. Dan kita bahas di dalam masjidnya, di dalam bangunan masjidnya itu terdapat kubur. Sebagian orang salah paham ketika membaca eh, penjelasan semacam ini, dikira tercakup di dalamnya kubur yang letaknya di sebelah barat tempat imamnya sholat. Ya, tempat sholatnya imam. Padahal yang dibahas adalah manakala kuburannya ada di dalam masjid. Misalnya kita bayangkan di sebelah pojok sana itu kuburan. Ya. Atau di ujung belakang sana kuburan. Jadi dan ini di dalam masjid. Maka sholat di dalam masjid yang di dalamnya terdapat kubur ada dua macam. Melihat mana yang duluan. Jika kubur itu duluan daripada masjid, di mana dibangun masjid itu di atas kubur. Dimaksud, dimaksud masjid dibangun di atas kubur, ini kuburnya dan dibangunlah masjid di atasnya. Dampaknya kubur ada di dalam masjid. Maka kewajiban kita tinggalkan masjid tersebut. Jangan sholat di situ dan kewajiban person yang membangunnya untuk menghancurkannya. Jika dia tidak melakukannya, wajib atas penguasa kaum muslimin untuk menghancurkannya. Lihat di sini eh, kejelian dalam dalam memberikan jawaban. Maka ketika kubur itu ada di dalam masjid dan kubur itu duluan, maka beliau katakan kewajiban rakyat jelata, makmum biasa, tinggalkan masjid itu cari masjid yang lain. Hmm. Kewajiban yang bangun karena biasa di Arab Saudi satu orang itu bangun satu masjid. Kewajiban yang bangun merobohkan masjidnya lihat. Kewajiban yang bangun. Beliau tidak mengatakan wajib atas jamaah masjid tersebut untuk membuldoser masjid tadi. Ya, beliau tidak mengatakan demikian. Kewajiban jamaah biasa tinggalkan masjid itu. Jangan sholat di situ. Itu kewajiban jamaah biasa. Jamaah yang luar biasa karena dia sekaligus yang bangun donatur tunggalnya ya sudah. Waktu dua-dua dia sendiri hancurin saja. Ya. Maka lihat sikap hikmah beliau dalam berfatwa dan hati-hati beliau dalam berfatwa. Beliau tidak mengatakan wajib atas mereka ini untuk menghancurkan masjid tadi. Namun yang disuruh menghancurkan siapa? Yang membangun. Ya. ini ndak ndak mau ya nanti kemudian ndaknya penguasa. Kemudian yang kedua, masjid duluan daripada kubur. Masjid duluan dan kubur dimakamkan di dalam masjid. Boleh jadi karena wasiat atau karena yang lain. Artinya mayat dimakamkan di dalam <clears throat> masjid tersebut setelah bangunan masjid. Maka dalam kondisi ini yang wajib adalah membongkar kuburan, mengeluarkan mayatnya dan memakamkannya di pemakaman umum bersama masyarakat. Ini tentang uh, statusnya. <coughs> tentang sholat di dalamnya, adapun masjid itu sendiri, berarti ini masjid yang dimaksudkan masjid jenis yang kedua. Kalau masjid yang pertama kan wajib ditinggalkan. Nah untuk masjid yang kedua ini, maka boleh sholat di dalamnya. Dengan syarat kubur tidak di depan orang yang sholat. Karena Nabi melarang sholat ila al-kuburi menghadap kubur. Sehingga untuk masjid jenis yang kedua kalau ditaruh di sebelah timur, makamnya ditaruh sebelah timur, sehingga orang sholat tidak menghadap ke ke makam maka boleh. Adapun kubur Nabi yang menjadi bagian dari Masjid Nabawi, maka satu hal yang telah diketahui, bahasa Masjid Nabi dibangun sebelum wafatnya Nabi dan dia tidak dibangun di atas kubur. Dan satu yang telah diketahui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimakamkan di dalam masjid, namun beliau dimakamkan di rumah beliau yang terpisah dari masjid. Nah di masa gubernur yang jadi gubernur Madinah adalah Al Walid bin Abdul Malik eh, atau di masa Khalifah Al Walid bin Abdul Malik, beliau menulis surat kepada ya, gubernurnya untuk kota Madinah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini kejadian tahun 88 Hijriah. Dia perintahkan gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz untuk menghancurkan, untuk merobohkan Masjid Nabawi, kemudian menambahkan sehingga menjadi bagian dari masjid, eh, kamar-kamar atau rumah-rumah istri Nabi. Maka Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan wujuhan nas, wujuhan nas itu artinya tokoh. Wujuh jamak dari wajah artinya tokoh. Dan ini menarik e, eh, tokoh masyarakat bahasa Arabnya wajuhunas ya, Karena wajahnya satu masyarakat itu wajah tokohnya. Lihat gimana tokohnya, nah itulah masyarakatnya. Oh tokohnya penyanyi-penyanyi, oh ya itulah masyarakatnya. Ya, itu masyarakatnya. Maka wajah manusia, wajah masyarakat ini ganteng, cakep atau enggak dinilai dari tokohnya, perbuatan, kelakuan tokoh-tokoh masyarakat. Maka dalam bahasa Arab tokoh masyarakat disebut wajah, wujaha jamaknya. Atau bisa juga wujuh. Namun yang lebih familiar jamaknya adalah wujaha. Ya, karena penilaian masyarakat itu caranya nilai saja tokohnya orang-orang yang dianggap penting ditokohkan, nah itu gimana? Nanti akan kelihatan oh ini masyarakat agamis, ya, apakah ini masyarakat yang jauh dari agama kelihatan. Tokohnya dukun-dukun nah, misalnya. oh maka berarti keadaannya demikian. Cara membaca masyarakat bacalah tokohnya. Maka tokoh disebut wajah dan wajah itu sasaran penilaian. Maka Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para tokoh dan para ahli fikih. Dia bacakan pada mereka surat Amirul Mukminin Al-Walid. Maka berat atas mereka isi surat itu. Mereka semua mengatakan, biarkan dalam keadaannya, ada itu lebih mendorong untuk diambil pelajarannya. Dan diceritakan bahasanya Saidu Tabi'in Said bin Musayyib mengingkari dimasukkannya rumah Aisyah ke dalam masjid. Karena seakan-akan Sa'id khawatir nanti kubur uh, eh, ayat taroda al kubur masjid dan masjid itu dibangun di atas kubur. Lantas Umar bin Abdul Aziz berkirim surat uh, tentang hal tersebut, respon masyarakat kepada sang khalifah. Ternyata khalifah Al-Walid ngirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, perintah kalau tadi saran, tak pendapat, kalau ini perintah agar melaksanakan apa yang diminta. Sehingga tidak boleh tidak bagi Umar bin Abdul Aziz eh, lam yakun tidak boleh tidak harus melakukannya. Maka Anda lihat kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah diletakkan dan dimakamkan di dalam masjid. Eh, walam yubna ali al-masjid dan masjid tidaklah dibangun di atas kubur Nabi. Maka tidak ada alasan dalam Masjid Nabawi bagi orang yang mau beralasan untuk memakamkan di dalam masjid atau membangun masjid di atas kubur. Dan valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Kalau dalika Nabi mengatakan hal tersebut padahal beliau dalam kondisi siakil mauti. Ya, dalam rangkaian jalan kematian dalam rangka mentahdir umatnya dari mengingatkan umatnya kejelekan apa yang dilakukan oleh mereka mereka Yahudi dan Nasrani. Dan tatkala Ummu Salamah bercerita kepada Nabi tentang satu gereja yang dia lihat di negeri Habasyah dan isinya adalah gambar-gambar. Maka Nabi mengatakan mereka-mereka orang Nasrani jika mati di tengah-tengah mereka orang yang soleh atau hamba yang soleh mereka bangun di atas kuburnya satu tempat ibadah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dan hadis ini di antara faedahnya kandungannya adalah boleh masuk gereja. Ketika Ummu Salamah cerita tentang gereja, dalamannya gereja Maria di Ethiopia, Nabi tidak mengingkarinya. Lalu kenapa kamu masuk-masuk gereja? Enggak. Namun ya dia cerita dan uh, Nabi ya, takrir mendiamkannya. Maka ini menunjukkan ya boleh masuk gereja. Ya, boleh masuk gereja, tidak boleh masuk gereja kalau uh, mereka sedang melakukan ibadahnya. Ya. Adapun kondisi bukan seperti itu, apalagi ada keperluan masuk gereja silakan saja masuk gereja. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sejelek-jelek manusia adalah manusia yang berjumpa dengan hari kiamat. Ya, dia datanglah kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Demikian juga orang-orang yang menjadikan kuburnya sebagai masjid. Dikatakan oleh uh, Imam Ahmad dengan sanad yang jahit. Dan seorang mukmin tidaklah ridha menempuh jalannya orang Yahudi dan Nasrani tidak, tidak pula ingin menjadi sejelek-jelek makhluk. Ya, ke, uh, eh, ya maka tentu uh, kalim uh, hadis-hadis terakhir tadi itu kalau kita bawa ke kategori masuk ke kategori yang pertama membahas tentang kuburnya terlebih dahulu kemudian membangun masjid di dalamnya. Kemudian yang terakhir apa hukum sholat di atas loteng, kamar mandi, dan toilet dan akal hukum sholat di loteng tempat di bawahnya adalah tempat e, dikumpulkannya sampah-sampah yang najis. Jawabannya sholat di atas loteng. Kamar mandi kamar mandi kita di zaman ini yang telah dikenal hukumnya tidak mengapa. Karena kamar mandi di tempat kita di zaman ini tidaklah independen satu bangunan khusus. E, ketika kamar mandinya di bawah, maka lotengnya adalah loteng untuk semua bagian rumah. Maka sholat di atas tempat kumpulan eh, sampah-sampah yang najis hukumnya tidak mengapa karena masih termasuk dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan untuk bumi sebagai tempat ibadah dan tempat bersuci. Maka yang e, dimaksud dengan tempat sholat itu harus suci itu yang pas dipakai untuk sholat. Adapun jika di bawahnya ada najis itu tidak mengapa. Orang sholat di atas uh, cor-coran septi tank misalnya. Bawahnya najis, dia sholat di situ. Sahkah sholatnya? Sah. Lo itu tempat sholatnya najis. Yang dimaksud tempat sholat najis, tempat sholat itu harus bersih dari najis, bukan seperti ini. Dan tempat itu, ya, tempat sholatnya itu sendiri kok najis. Nah itu yang tidak boleh. Tapi jika najisnya itu di septi tank yang ada di bawahnya, maka tidak mengapa. Ya demikian ya kita baca Eh, kita telah dan kita simak uh, dan kita fatawi, fatwa arkanin Islam tepatnya di fatwa salah eh, Sayyidina Taimin rahimallahu taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rutana alhamdulillahi rabbil alamin Ada laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan, istrinya dan ayah ibu si mayit. Salah satu harta yang ditinggalkan dalam mobil, mobil tersebut mau dibeli oleh mertua laki-laki tersebut. Mertua laki-laki berarti ya yeah, bukan bapaknya mayit ya. Harga pasaran 135 juta, ditawar 120 dengan alasan mobil tersebut juga akan dipakai anak-anak dan istri laki-laki yang meninggal. Pertama setelah meninggal maka ya wanita itu tidak lagi jadi istri dari orang yang telah meninggal dunia. Ya, jadi orang lain ini kan dipakai istrinya dia juga gitu kan. Loh, ya setelah itu meninggal ya ini bukan bukan bukan istri. kan gak apa-apa kan ya, 135 jadi 120 mau juga mau dipakai istrinya. Ini kan bukan istrinya, oh, sudah meninggal. Dan ya, si wanita ini boleh boleh boleh saja akhirnya kemudian nikah lagi. Ya. Non yang jelas kepemilikannya milik siapa? Milik ee, eh, bapak dari si perempuan yang merupakan mertua dari si laki-laki yang meninggal. Apakah hal tersebut termasuk tidak amanah dalam menjaga harta anak yatim? Karena menjual lebih murah. Dalam hal ini ibunya statusnya wali, wali yatim ya, dan wali yatim yang tidak amanah. Karena jika orang itu memegang harta dan harta itu harta amanah, maka dia tidak boleh tasyahi, tidak boleh suka-suka. Namun kaidahnya dia harus melakukan tindakan itulah yang terbaik untuk ya, pihak yang dia berkuasa atasnya. Maka kewajiban si ibu karena ini yang lepas mestinya kewajiban si istri atau uh, ya, ini adalah ya, menjualnya dengan harga yang maksimal, minimal harga standar. Kalau jauh kan jauh, 120, 135, 120 kan jauh sekali, banyak sekali. Ya. Maka ini tidak amanah. Apakah boleh sholat yang di dekat pengimamannya, posisinya di luar masjid ada kuburannya. Ya kalau kubur itu di sebelah baratnya tempat imam, maka ulama berselisih pendapat boleh ataukah tidak. Sebagian ulama melarang seperti saya Al Albani di ya, di kitabnya Tahdir Sajid Ya, dan tahzir sajid itu pernah kita bahas di majelis ini, majelis Sabtu Ahad. <clears throat> Kecuali jika ada pagar atau yang lain yang membatasi antara ini. Alasan pokoknya ada dua karena ini dianggap sholat menghadap ke kubur atau sholat di masjid yang dibangun di atas kubur. Non, namun dua alasan ini tidak pas. Jadi ya, ini terlarang karena dianggap Eh, sholat di masjid yang dibangun di atas kubur? Jawabannya ini bukan. Masjid yang dibangun di atas kubur itu maknanya kuburnya ada di dalam masjid. Dan kuburnya duluan. Dan kuburnya duluan. Kuburnya belakangan tadi sebagaimana telah kita baca itu tidak termasuk bab ini. Ya. Kemudian eh, alasan sholat menghadap kubur? Jawabannya tidak. Ini sholat menghadap tembok. Ya, tembok masjid dan bukan sholat menghadap kubur. Nah, karena itu yang tepat adalah fatwa Syekh Mukbil rahimallahu taala yang mengatakan boleh sholat di masjid yang sebelah ya, kiblatnya itu terdapat di luar masjid. Sebelah kiblatnya itu terdapat kubur. Ya hukumnya boleh karena alasan orang yang melarang tidak masuk. Itu tidak tidak pas. Meskipun jika ada orang yang mau berhati-hati kemudian keluar dari perselisihan ulama, maka lain lagi. Bagaimanakah jika kita sholat dan sa, uh, Salah kiblat, padahal kita tidak tahu apakah harus diulang pada saat kita selesai. Dan orang memberitahu kita, tadi kita sampaikan, bahasa syarat sah solat ada dua macam, ada dua jenis. Fi'lul makmur dan tahkul mahdhu. Mengerjakan yang diperintahkan atau meninggal yang meninggalkan yang dilarang. Dan menghadap kiblat itu bagian dari mengerjakan yang diperintahkan. Maka lupa, tidak tahu, tidak dimaafkan. Meskipun dalam hal ini ada kemudian rincian ya. orang salah kiblat ini apakah dia itu sholat di negeri kaum muslimin banyak orang Islam yang bisa ditanyai namun dia nggak mau tanya yeah. akhirnya dia salah kiblat maka jika demikian sholat wajib diulangi dan jika dia sholat di negeri kafir nggak ada yang ditanya kiblat mana kalau tanya timur barat, utara selatan, mereka tahu. Namun kiblatnya mana? Nah, mereka tidak tahu. Gak ada yang e, media untuk tanya. Ya. Ya. Kemudian salah kiblat. Kemudian setelah itu sadar, maka tidak perlu diulangi. Ya, demikian rincian yang dijelaskan oleh saya Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala. Apakah boleh sholat dengan sajadah terbuat dari kain sutra? Jika yang sholat adalah perempuan tentu boleh. Kalau yang sholat itu laki-laki tidak boleh. Mana yang lebih utama bagi seorang wanita ikut berdesaan untuk melempar jumroh sendiri atau minta diwakilkan? Berangkat sendiri, tidak harus berdesaan. Itu longgar. Dengan sistem yang ada sekarang, longgar. Ya tinggal cari tempat yang longgar. Tidak harus ikut desa desaan Ada pertanyaan tentang parfum beralkohol. Parfum beralkohol. Ya. Maka ulama kontemporer berselisih pendapat berkenaan dengan uh, turunan dari uh, alkohol itu sendiri Apakah alkohol itu identik dengan khamar ataukah tidak? Ataukah dia khamar dalam kondi, eh, dalam kadar tertentu dan bukan khamar dalam eh, kadar yang lain? Oleh karena itu maka eh, sikap hati-hati hati-hati adalah meninggalkannya. Dan sikap jika kemudian mau detail ya kalau campuran semacam ini dengan persentase semacam ini itu nanti statusnya alkohol ataukah tidak, ah, eh, khomer ataukah tidak. Kalau uh, sekian itu statusnya khomer maka tidak boleh. Kalau kurang dari itu dan itu statusnya tidak khomer yang memabukkan, seandainya dia bisa diminum, ya, maka boleh. Karena bingung itu berapa kadarnya dan persentasenya itu Eh, tolak ukurnya berapa, ya sudah tinggalkan. Tentang sholat memakai jadar. model jilbab wanita saat ini sebagian besar tetap menutupi dahi walaupun tanpa memakai jadar. Apakah saat sholat harus menggunakan kain yang tidak menutupi dahi? Iya, upayakan untuk yang tidak menutupi dahi. Minimal ada bagian dahi yang bisa ditempelkan. Minimal ada bagian dahi tidak seluruhnya tertutup. Kalau kemudian dia sholat pakai kudung yang seluruhnya dahinya itu tertutup kain, nah, maka sebagaimana tadi yang kita baca di bab ya, tentang masalah cadar, hendaknya ada dahi itu bisa nempel di tempat sujud, maka upayakan untuk ya, cari model yang lain yang lebih syar'i karena bisa dipakai untuk sholat